Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Al-Alamah Shalal Al-Fauzan astabahullah. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang berikutnya. Qala Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, berarti bagian atas tuh yang matannya itu Halaman 87 kalau yang punya cetakan seperti punya anak ini, halaman 87. Ewa. Kata beliau, "Fahadha wa ma asbahahu mimma ajma'a as-salaf rahimahumullah 'ala naqlihi wa qabulihi wa la yata'arrad li raddihi wa la ta'wilihi wa la tashbihi wa la tamtsilihi." Masyaallah. Kata beliau, "Fahadha maka yang seperti ini dan yang semisalnya eh, dari dalil-dalil atau perkara yang telah disepakati oleh para salaf rahimahumullah untuk apa? Untuk dinukilkan dan diterima. Dalil Al-Qur'an Sunnah mengenai asma sifat itu wajib dinukilkan dan diterima. Walam yata'arrad liraddih dan tidak boleh menghadang dengan apa? Tidak boleh menghadang dengan membantahnya enggak boleh. Paham ya? Wala ta'wilnya tidak boleh juga menakwilnya. Hah? Tidak boleh juga apa menakwilnya mengubah makna dari dohir lapatnya Wala tasbih dan juga tidak boleh apa menyerupakan Allah taala dengan yang lainnya. Wala tamsili sama. Tidak boleh juga mentamsil. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya amiruha kama za'at bila kaif. Perlakukan dalil Al-Qur'an sunnah tentang asma sifat sebagaimana datangnya, tidak perlu membagaimanakan. Tidak perlu mengkaifiakan. Paham maksudnya? Tidak perlu menggambarkan, tidak perlu menyamakan dengan makhluknya karena sudah kita lewati. Eh, semua pandangan dan hayalan manusia ini terbatas. Terbatas pada dua perkara. Kalau bayangkan nama dan sifat Allah Taala dibayangkan terus muter-muter, itu nanti cuma apa? Berhentinya pada dua perkara. Yang intinya dua perkaranya apa kemarin? Perkara pertama apa? Perkara pertama menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya satu. Yang kedua, apa? Menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Dah itu ada, bayangkan tuh. Jangan-jangan Allah Ta'ala punya tangan seperti tangan manusia, yang menyerupakan. Kalau punya tangan seperti manusia nggak mungkin. Jangan-jangan tangannya wih jangan ini besar, nah, ujung-ujungnya menyerupakan sesuatu yang nggak ada. Itulah pikiran manusia, hati-hati. Jadi bagaimana yang wajib? yang wajib diterima sebagaimana datangnya nggak perlu dibagaimanakan nggak perlu dibayangkan nggak perlu di enam digambarkan gambaran-gambaran yang lain paham ya Enam. kita lanjutkan Kalau syekh Salal Fauzan astagfirullah bagian bawah itu catatan kaki tersarahnya hadzal tidak dzakara al-muallif ayat al qur'aniyah ini yang disebutkan muallif dari ayat-ayat Al-Qur'an wal hadis an-nabawiyah dan hadis-hadis Nabi li isbatis sifatillahi azza wa jalla mimma ajma'atil umma ala naqlihi wa qabulihi. Masyaallah untuk menetapkan sifat-sifat bagi Allah taala nah dari apa? Dari dalil-dalil yang telah disepakati oleh umat untuk menukilkannya dan menerimanya. Wa adami ta'arrud lahu bita'wil dan juga tidak menentangnya, tidak menghadangnya dengan apa? Dengan mentakwil. Au bitasbih atau tidak pula menentangnya dengan apa? Menyerupakan. Bal qanambal qabiluhu kama ja'anillah bahkan mereka menerimanya sebagaimana datang dari Allah Subhanahu wa taala wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yashku fi dzalik masyaallah dan juga menerima yang datang dari Rasulullah SAW mereka tidak mengeluh bayangkan mereka tidak tidak mengeluh dalam hal tersebut karena para salaf itu kalau sudah tahu dalil sami'na wa ata'na selesai walam yatadakhalu bi afwahihim mereka tidak ikut campur dengan pemahaman-pemahaman mereka wa uqulihim dan mereka juga tidak ikut campur dengan apa? Na barakallahu fikum akal-akal mereka. Wala yaqisunallahu jalla wa ala bi khalqih. Penting ini. Dan mereka tidak mengkiaskan maksudnya tidak menyamakan Allah taala dengan makhluknya. Paham belum? Nah, tidak menyamakan Allah taala dengan makhluknya karena enggak sama. Nanti disebutkan taruhlah sama, itu sudah kita lewati al-isyrak fil asma. Fil alfaz, paham ya? Sama-sama dari sisi lafaz saja. Wa illa hakikatnya bagaimana? Sama atau beda hakikatnya? Berbeda. Yang sudah kita lewati kaidahnya. Al-istiraq fil asma la yastalzim al-ittifaq fid dawat wal haqaiq sama. Dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama pula zat dan hakikatnya. Paham soal ini? Ayo kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Bal ya'taqiduna anna Allah a'zam min kulli syai' subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka para salaf meyakini bahwasanya Allah taala itu adalah zat yang maha agung dari segala sesuatu. Fala yuqasu bi khalqihi, maka enggak boleh disamakan dengan makhluknya. Fa yuqal hadhihi sifat mawjudatun fil makhluqin. Penting ini. Maka enggak boleh dikatakan sifat-sifat ini ada pada makhluk. Paham ya? Kalau dikatakan seperti itu disamakan enggak bisa. Tapi kalau ada tapi nggak menyamakan mungkin. Allah Taala mendengar atau tidak? Mendengar. Makhluk juga men mendengar. Sama-sama mendengar lapatnya ya, tapi hakikatnya berbeda. Mendengarnya Allah Taala tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Makhluk itu pendengarannya terbatas. Antum sekarang mendengarkan suara atau enggak? Yang antum dengar suara yang mana? Yang ada di mana? Di sekitar sini saja. Antum dengar enggak suara stadion Maguwardo sana itu? Enggak dengar, terbatas pendengaran manusia. Sekarang antum ah Hamzah. Ah, Abu Hamzah, ah, Hamzah. Hamzah ya. Wa. Antum melihat enggak sekarang? Eh, melihat apa yang antum lihat? Sebatas yang ada sekeliling ini aja. Antum sudah enggak bisa lihat di belakang itu di kamar mandi. Dari sini enggak bisa lihat kan? Enggak melihat. Karena penglihatan manusia terbatas. Allah Taala melihat segala sesuatu meliputi bukan hanya sekedar melihat, meliputi sekarang lihat semuanya dapat. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang semuanya tahu. Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi dikit lagi. Fa idza asbatnaha lillahi faqad syabbahnahu bil makhluqin. Allahul musta'an. Maka apabila kita menetapkan sifat-sifat untuk Allah, berarti kita menyerupakan dengan makhluk. Ini sudah pemikiran yang keliru. Makanya orang-orang ahlu tasbih, al-musabbihun, al mumatsilun itu kelirunya dari awal apa kelirunya? Sudah punya pikiran, Allah Taala sifatnya sama dengan makhluk. Udah kalau udah punya pikiran itu rusak sudah. Paham ya? Nah, jadi udah nyerupakan dulu. Karena udah menyerupakan ujung-ujungnya meniadakan. Paham salah ini? Karena menyerupakan awalnya, kemudian ujung-ujungnya apa? Meniadakan. Makanya keedahnya apa kemarin? Kullu mumasilin mu'attil. Wa kullu mu'attil mumasil. Nah, dipahami itu ya? Setiap orang yang mumasil, menyerupakan Allah Taala dan makhluknya ujung-ujungnya muatil menolak. Dan setiap yang orang yang menolak nama dan sifat Allah Taala itu muatil karena sebelumnya menyamakan dulu gitu loh. Karena menyamakan ujung-ujungnya nggak mungkin itu tolak. Paham ya? Kullu muatilin mu'attilun wa kullu muatilin mumatsilun. paham ya? Itu kaidah yang sudah kita lewati berkali-kali. Kama taquluhul muatilah ta'ala Allah an Sebagaimana yang diungkapkan oleh orang-orang al muatilah ahlu taatil maha agung Allah taala dari hal tersebut. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Bal naqul bahkan kita katakan al-qaidatul tuh penting ini perlu digaris ini ya yang punya kitabnya. Bahkan kita katakan al-qaidatul azimatu kaidah yang besar annahu la tashabuha baina sifatil khaliq wa sifatil makhluk. Allah ini kaidahnya. La tashabuha baina sifatil khaliq wa sifatil makhluk tidak ada keserupaan antara sifat sang pencipta yang Allah Ta'ala dan sifat-sifat makhluknya nggak ada yang sama. Enggak ada sama sama sekali. Kama annahu la tashabuha baina dzatil khaliq wa dzawatil makhluqin. Sebagaimana tidak ada keserupaan antara zat yang Maha Pencipta itu Allah Taala dan zat makhluknya. Wa anna mujarrad al-ishtirak fil alfaz wal ma'ani. Ah, ini, ini di garis ini. Ini di garis juga ini wa anna mujarrad al-istiraq fil alfaz wal ma'ani la yadullu 'ala tasyabuhi fil haqiqah wal kaifiyah. Masyaallah ini. Dan bahwasannya mujarrad semata-mata istiraq semata-mata sama fil alfat dari sisi lafadznya dan maknanya tapi tidak menunjukkan alat tasabuh, tidak menunjukkan sama fil haqiqah wal kaifiyah. Paham ya? Tidak menunjukkan sama dari hal apa? Dalam sisi apa? Hakikat dan bentuknya. Sama mungkin lafadznya. Paham belum? Allah Ta'ala punya tangan atau tidak? Punya tangan. Makhluk juga punya tangan. Sama enggak? Sama-sama tangan gitu. Sama kan? Sama-sama tangan kan secara lafadz. Tapi hakikatnya berbeda. Itu loh. Paham ya? Nah, jadi jangan samakan. Karena sama-sama lafadznya itu tidak mengharus sama hakikatnya. Sekarang sudah tidak langsung, barakallahu fikum. Semut punya tangan atau tidak? Ahmad punya tangan. Nah, manusia juga punya tangan atau enggak? Sama-sama namanya tangan, tapi apakah hakikat tangan semut sama dengan tangan manusia? Sama atau tidak? Enggak sama, cuman namanya sama tangan. Paham maksudnya? Ayo seperti itu. Nah, itu dikondisikan renungi baik-baik. kaidah yang berikutnya karena sambungannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya. Kita lihat di sini. Bismillah, apa itu fitnah haddadiyah? Barakallahu fikum fitnah haddadiyah disebutkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah Syekh Mukbil bin Hadil Wadi'i dan juga masyayikh yang lainnya fitnah haddadiyah itu ma'rufnya nisbahnya kepada Mahmud al-Haddad Mahmud al-Haddad itu ma'rufnya adalah orang yang hulu ekstrim di dalam apa? di dalam mencaci maki dan menghina para ulama ahlu sunnah terutama. Yang paling ekstrimnya sampai-sampai Syekh Mubil mengomentari orang-orang Hadadiyun yang mereka ekstrim dengan kitabnya al hafid Ibn Hajar. Kitab apa itu? Fathul Bari. Dan mereka ekstrim di dalam menanggapi kitabnya Syarah Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim. Imam Nawawi memang tergelincir dalam hal asma sifat. al hafid Ibn Hajar tergelincir dalam masalah asma sifat. Tapi mereka masih ahlu sunnah. Itulah keyakinannya ahlu sunnah wal jamaah. Kalau mereka tidak, oh ini bukan ahlu sunnah. Eh? Ini asyairah. Al-Hafidh bin Hajar asyairah. Imam, Imam Nawawi asyairah. Kenapa? Karena buktinya tergelincir dalam asma sifat. Para ulama telah menyebutkan ketergelinciran mereka di saat masa-masa hidupnya mereka itu tidak dinukilkan ada orang para imam yang menasihati. Sehingga sampai meninggal dunia ketergelinciran dalam keadaan belum dibenahi. Amalum. Sehingga masih dikatakan Al-Imam An-Nawawi dan Al-Hafidh Ibn Hajar min ulama al-sunnah wa zalat akdamun Paham Al-Hafidh Ibn Hajar dan juga Imam Nawawi, mereka termasuk ulama al-sunnah teman tergelincir telapak kaki mereka dalam hal asma al sifat. Paham ya? Tapi kalau ada diun bakar kitabnya katanya. Paham ya? Bakar kitab Syekh mungkin mengatakan justru mereka itu yang layak untuk dibakar. Paham ya? Maksudnya ekstrim. Eh, di dalam apa? di dalam menanggapi na barakallahu fikum hal tersebut terutama yang yang dikritik oleh Haddadiyun ini yang jadikan patokan itu kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga kitabnya Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Kata mereka ini dua kitab ini dibakar aja. Mereka itu bukan Ahlussunnah Asy'ariyah katanya. Allah musta'an. Dan telaan untuk ulama belakangan Nah mereka ikut juga ikut andil ikut serta dalam mencaci maki Syekh Musaimin dan juga yang lainnya. Paham ya? Biasanya gabungannya orang-orang yang enggak suka dengan ulama Ahlussunnah. Paham ya? Sampai-sampai ada yang menggelari dari kalangan Nah barakallahu fikum yang semisal mereka juga Syekh Ibnu Saimin itu adalah ulama haid dan nifas. Bayangkan ngajaknya luar biasa itu. Syekh Ibnu Saimin itu cuma ulama haid dan nifas, tahunya masalah haid dan nifas saja. Ini tuduhan yang bohong. Syekh Ibnu Saimin mustalah punya enggak? Punya. Syarah Bekuniyah, ya enggak? Syarah Nuzhatun Nadar punya juga. Itu masalah apa? Mustalah hadis. Paham ya? Kemudian masalah usul fikih punya atau tidak? Punya al-usul min usul. Matanya, syarahnya juga punya. Mandu usul fikih wa qawaid. Bayangkan, mereka menuduh Syekh Nusaimin itu ulama haid dan nifas. Taunya masalah haid dan nifas. Memang beliau masalah fikih Masya Allah. Asyarhul mumti' eh, ala zadil mustaqni' itu masalah fikih luar biasa. Paham ya? Tapi beliau taunya bukan masalah fikih saja. Nah, orang-orang ini mengejek beliau, beliau adalah ulama haid dan nifas. Bayangkan itu. Itulah al bid'ah wad dalal dari kalangan Haddadiyun nisbahnya kepada Mahmud Al-Haddad. Tapi kalau yang tak sebutkan tadi itu Al-Haddadi itu tukang pandai besi. Paham ya? Jadi orang-orang kerjanya besi dikelola, diolah jadi dijadikan pisau, jadikan kapak itu namanya Haddadi. Nisbahnya kepada eh kalau pekerjaannya tukang apa tukang pandai besi tadi itu Haddadi. Paham ya? atau tukang besi tadi Haddadi. Mohon salah ya, tapi kalau Haddadiyah, Haddadiyun nisbahnya Mahmud Haddad di antaranya. والله اعلم الصواب الحمد لله رب العالمين